Semoga Allah taala senantiasa merahmati kita semua. Melindungi kita semua dan memberikan taufik serta hidayah kepada jalan kebaikan dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Alhamdulillah nikmat dan karunia Allah sungguh tidak terhitung banyaknya. Nikmat yang senantiasa kita rasakan, kita pakai, kita nikmati lahir dan batin yang tampak dan tersembunyi. Semuanya semata-mata karunia, rahmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur Tentunya dengan hati kita meyakini bahwa nikmat datang dari Allah. Kemudian lisan kita senantiasa memperbanyak zikir, puji-pujian kepada Sang Pemberi nikmat Allah Azza wa kemudian diikut sertakan atau diikut sertakan diikuti oleh perbuatan dan amalan kita diikuti oleh amalan ketaatan ubudiyah dalam rangka kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhatul iman para pemirsa. Juga kita tidak lupa mengucapkan salat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita akan melanjutkan pembahasan syarah aqidah at-tahawiyah. Ini pertemuan yang ketiga. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan isi dan misi atau tujuan utama diutusnya para rasul. Sebagai kesimpulan bahwa para rasul diutus oleh Allah untuk membawa tiga isi misi utama. Yang pertama memperkenalkan Allah kepada hambanya yang kedua menjelaskan kepada hamba pada manusia jalan yang akan membawa kepada Allah dan yang ketiga menjelaskan kepada umat manusia balasan perihal dan ahwal pada hari kiamat berupa kenikmatan jaza ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman serta juga ancaman azab yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa itulah sebagai kesimpulan pada pembahasan yang sebelumnya kemudian juga Allah menamakan wahyu sebagai ruh. Karena wahyu adalah sumber kehidupan hati dan jiwa. Dan juga dinamakan adalah nur, cahaya. Karena wahyu yang menerangi kehidupan manusia, menerangi hati mereka, menerangi jalan hidup yang akan mereka lalui di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itulah ilmu yang dibawa oleh Rasul. Yaitu ilmu nafi' wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Itulah huda wa dinil haq. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya untuk membawa untuk membawa ilmu, menyampaikan ilmu dan juga untuk mengajak umat manusia beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan dan syariat Allah. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan penjelasan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah menjelaskan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah beliau menjelaskan tujuan dan inti dakwah para rasul dan secara khusus rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan pada umat manusia ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Maka beliau menjelaskan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ya. Terhadap agama Allah. Ya. Terhadap para rasul. Faqala al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah wa rahimallahu jami'a immati al-muslimina قال رحمه الله ولا ريب أنه يجب على أحد على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا dan tidak diragukan kata beliau bahwa sesungguhnya wajib atas setiap individu untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam keimanan aman mujmala keimanan secara umum dan global. Wajib. Apa maksudnya? Bahwa wajib bagi setiap manusia untuk mengimani bahwa Allah telah mengutus Rasulnya dan Rasul telah membawa syariat dari Allah bahwa apa yang datang dari para Rasul adalah kebenaran dan secara khusus nabi yang terakhir khatamun nabiyyin semua yang datang dari beliau adalah kebenaran semua yang datang dari beliau adalah petunjuk huda dan kita mengimani bahwa mereka adalah benar ya. mereka para utusan Allah ini wajib wajib diimani barang siapa yang tidak mengimani hal itu berarti dia bukan seorang yang beriman Ya. Akan tetapi mengetahui ya perkara-perkara agama dan secara terperinci ya secara detail tentunya ini adalah kewajiban kifayah fardu kifayah oleh itu beliau menjelaskan wala raiba anna ma'rifata ma jaa bihi ar-rasul 'ala at-tafsil fardun 'ala al-kifayah dan tidak juga diragukan bahwa mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam secara detail, ya ter, secara terperi, terperinci merupakan kewajiban al kifayah. Apa maksudnya? Yaitu kewajiban sebagian yang bila sebagian telah mempelajarinya, mengetahui perincian-perinciannya, ya. Maka tentunya gugur kewajiban bagi yang lain tapi bila semua tidak mempelajari hal itu, maka semuanya berdosa. Ya. Fardu kifayah. Ya, beliau ingin menjelaskan hukum belajar menuntut ilmu. Jadi ada ilmu yang merupakan fardu ain. Ya, kita wajib beriman, mengimani Allah yang Maha Esa, Allah yang berhak diibadati. Mengimani dengan para malaikat, utusan Allah, ya, <clears throat> hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala ditugaskan untuk mengatur alam semesta dengan izin Allah berbagai tugas mereka mengimani para rasul mengimani kitab-kitab yang turunkan Allah Subhanahu wa taala beriman pada takdir beriman dengan yaumil akhir itu secara global wajib kita imani itu benar hak nah kemudian hal-hal yang berkaitan dengan keimanan tersebut yang tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan mempelajarinya Kemudian ada pun rincian secara detail. Ini tentunya tidak wajib ya bagi setiap individu. Karena di antara kaum muslim bahkan kebanyakan dari kaum muslimin awam. Ya. Naam. Fa inna dzalika dakhilun fi tablighi ma ba'atha Allah bi rasulah. Sesungguhnya mempelajari, mengimani ya. Abin boleh Rasul dan mempelajari apa yang dibawa oleh beliau secara detail harus ada di kalangan para ulama, para tulabul ilmi penuntut ilmu yang mempelajari ajaran Rasul secara mendetail. Ya, akidahnya, ibadahnya. Ya. Karena demikian itu masuk ke dalam tabligh ma ba'atsallahu bihi rasul. Ya, termasuk ke dalam perintah untuk menyampaikan ya tabligh menyampaikan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ya termasuk ke dalam perintah untuk menyampaikan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dakhilun fi tadabburil qur'ani wa aqlihi wa fahmi dan masuk juga ke dalam perintah untuk mentadabbur al-Qur'an dan merenungi dan menghayati serta mencermatinya. Kita diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah. Ya. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah. Ya Rasul balik ma unzila ilaik wa illam taf'al fama ballaghta risalahu risalatah. Wahai Rasul sampaikan apa yang diutus, apa yang dikirimkan, apa yang diturunkan oleh Allah. Ya. Jika engkau tidak menyampaikan berarti engkau belum menunaikan ya tugas menyampaikan risalah. Begitu juga Rasul Allah mengatakan dalam Al-Qur'an mintakan Rasul untuk mengatakan qul hadhi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ini jalanku. Ya. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani berdasarkan ilmu dan juga orang-orang yang mengikutiku. Berarti para pengikut Rasul adalah orang-orang yang menyampaikan, mengajak manusia kepada jalan Allah. Nah, kemudian perintah untuk mentadabur Al-Quran. Afalai tadabbaruna Al-Quran. akan mereka mentadabur Al-Quran? Kitabun anzalnahu barakun liyadabbaru ayatih. Waliyatadakkar ulul albab. Kitab kami turunkan penuh dengan keberkahan. Ya, agar orang-orang yang berakal, orang yang berpikir mentadabbur, yadabbaru ayati. Mentadabbur. Ya. Ayat-ayat Allah merenungi, bukan sekedar dibaca saja, direnungi, dihayati dan dipahami maknanya. Wa kitab wal hikmah dan juga masuk ke dalam ilmu kitab wal hikmah di mana Allah mengutus rasul membawa ilmu kitab wal hikmah الذي بعث نعم الذي هو الذي بعث نعم في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة رسول yang diutus dari Allah pada umatnya al-ummiyin yang mereka tidak kena tulis baca apa yang dibawa oleh Rasul yaitu membawa kitab wal hikmah. Al-Quran dan hikmah yaitu hadis. Ya. Begitu juga termasuk pada zikir yang diturunkan oleh Allah hifdzul dzikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikir, wahyu dan kami yang menjaganya. Ini termasuk dalam perintah untuk menjaga zikir Al-Quran, perintah Allah. Kita sampaikan ilmu, kita pelajari, kita ajarkan. Wadua ilal khair, udu'u إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Serulah manusia pada jalan Rabbmu dengan hikmah bil hikmah wal mau'izah nasihat yang baik wajidal mujadalah ya dengan baik dan termasuk ke dalam al-amru bil ma'ruf wal amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموئدة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين وهو واجب على الكفاية منهم Jadi kita mempelajari ilmu yang dibawa oleh Rasul. Ilmu yang diturunkan Allah kepada Rasul. Kemudian disampaikan Rasul kepada umatnya. Ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah diperintahkan untuk dipelajari. Inilah ilmu yang sesungguhnya. Ya, dan ini termasuk dalam dakwah. Ini termasuk dalam tabligh risalah. Ini termasuk ke dalam menjaga wahyu, menjaga Al-Quran. Nah, Allah telah menjamin akan menjaga Al-Quran. Kan tapi Allah ya membangkitkan dari umat ini dari hamba-hambanya orang-orang yang menjadi penolong Al-Quran jaga, mempelajari ilmunya menebarkan hikmah dan isi kandungannya Nah, termasuk ke dalam amar maruk nahi mungkar Nah, maka pada hakikatnya orang yang mengajak kepada ilmu Al-Quran dan sunnah adalah orang yang sedang beramar ma'ruf orang yang mencegah dari perbuatan kesyirikan dan bidah, orang yang sedang melakukan nahi mungkar kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau umat yang terbaik. Ya. Yang dilahirkan untuk manusia menyuruh mereka kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Nah, ikhwatul rahimakumullah. Maka kewajiban kita untuk bersungguh-sungguh mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Inilah agama Allah. Tidak ada, tidak ada agama selain itu. Ya, tidak ada agama selain agama yang telah tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Apapun bentuk nama dan istilah yang bermunculan di zaman-zaman ini dan ya, yang membingungkan umat dan pembodohan terhadap umat pendakalan terhadap akidah mereka istilah-istilah yang sama sekali tidak ada nilainya dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Ya, itu hanya pembodohan terhadap umat. Pendangkalan terhadap akidah dan keyakinan umat. Ya. Itu sangat berbahaya. Oleh kerana itu kita harus waspada. Ya. Itu yang wajib secara perlu kifayah, wajibun alal kifayah. Amar nahi mungkar bila sebagian telah beramar nahi mungkar, ya, mempelajari ilmu Al-Qur'an dan sunnah, ya alhamdulillah para ulama telah melakukan para duat, para dai ila Allah. Ya, para dai dai yang mengajak pada Al-Qur'an, pada sunnah, pada ilmu yang benar. Kemudian sarana-sarana pendidikan dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi merupakan bagian dari dakwah dan termasuk ke dalam perintah untuk menyampaikan agama Allah. Nah. Wa amma ma yajibu 'ala a'yanihim adapun yang wajib terhadap individu setiap kaum muslimin wa hadha yatanawwa'u bi tanawwi qudurihim qudurihim wa hajatihim wa ma'rifatihim wa ma umira bi ayanum. Ya nah, ini tentunya berbeda-beda. Tidak sama. Sesuai dengan kemampuan mereka, ya, kapasitas dan juga hajat mereka dan kemampuan ya, tingkat keilmuan dan ma'rifah mereka. Dan apa yang diperintahkan terhadap individu tersebut tidak sama. Wala yajibu 'alal 'ajiz an sama'i ba'd al-'ilmi aw an fahmi daqiqihi ma yajibu 'alal qadir 'ala dhalik. Tentunya tidak wajib terhadap orang yang tidak mampu untuk mendengarkan, mempelajari, ya, mendengar, mempelajari, ya memahami perkara-perkara yang detail dalam Islam ini yang hal itu wajib diketahui bagi orang yang mampu mengetahuinya. gak sama orang awam dan orang yang sebagai penuntut ilmu. Ya, tentunya tidak sama dalam hal ini. ويجب على من سمع النصوص وفهم وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها wajib bagi seorang yang mendengar dalil-dalil nas-nas dari Al-Qur'an dan hadis dan memahaminya ya min ilmi tafsil ya untuk mengetahui secara terperinci apa yang tidak wajib bagi mereka yang tidak mendengar dan memahaminya nah Wajib alal mufti wal muhaddith wal hakim ma la yajibu ala man laysa kadzalik. Wajib atas seorang mufti, muhaddith al hadith, seorang ulama, hakim yaitu sebagai uh, qadi atau uh, sebagai qadi dan juga hakim ma la yajibu ala man laysa kadzalik. Yang tidak wajib ya atas orang-orang yang bukan seperti mereka. Jadi intinya beliau ingin menjelaskan bahwa dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ilmu kitab wa sunnah itu, secara umum wajib kita mengimani. Ya, bahawa apa yang dibawa oleh Rasul, kebenaran. Tanpa ada keraguan sedikit. Ya. Bahawa Rasul diutus oleh Allah Subhanahu untuk membawa agama ini. Adapun secara terperinci, perkara-perkara yang mendetail dalam urusan agama ini ini tentunya secara hukum asalnya fardu kifayah ya bila sebagian dari para ulama para tulabul ilm mempelajarinya tentunya kewajiban tersebut gugur bagi mereka orang-orang yang awam yang mayoritas kaum muslimin kemudian juga bagi syara'in dipindu juga tidak sama kewajibannya sesuai dengan kemampuan ya tingkat pemahaman dan juga eh, kemampuan mereka di dalam memahami dalil-dalil wajib bagi mereka yang mendengar dalil untuk memahami dalil tersebut secara terperinci yang demikian itu tidak wajib bagi mereka yang tidak men pernah mendengar hal itu nah begitu seorang ulama mufti seorang guru dosen wajib untuk memahami perkara yang mereka pelajari, yang mereka dengar dari Al-Quran dan Sunnah. Yang demikian itu tidak wajib bagi orang-orang yang mungkin awam tidak pernah mendengar dan mempelajari hal itu. Itu ya perincian tentang masalah e, kewajiban dalam menuntut ilmu tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa bagi an yu'raf anna ammata man dhalla fi hadzal bab aw ajiza fihi an ma'rifatil haqq dan hal yang perlu diketahui bahwa mayoritas orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan di dalam bab ini, dalam menuntut ilmu, mengetahui kebenaran. Dan orang-orang yang tidak mampu mengetahui al-haq. Apa penyebabnya? Artinya, atau kesimpulannya, apa penyebab utama orang-orang yang sesat dari jalan Allah? Apa penyebab utama orang-orang yang tidak bisa mengenal al-haq? Kenapa? Ya. Jawabannya fa innama huwa litafritihi fittiba'i ma ja'a bir rasul wa tarkin nazar wal istidlal al musil ila ma'rifati. Ya. Penyebab utamanya adalah mereka ya tafrit yaitu menyanyiakan, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, tidak mengindahkan fi imajai ma untuk mengikuti apa yang dibawa oleh rasul mereka tidak peduli mereka tidak perhatikan tidak ada perhatian sama sekali wa nazar dan juga tidak melihat memperhatikan menganalisa wal dan beristidlal berdalil ya al musil ila yang akan membawa kepada apa untuk mengetahui hal itu itu yang menyebabkan datang Al-Quran, datang hadis Nabi Al-Quran di hadapan mereka, hadis di hadapan mereka. Ya. Ada semua. Lengkap semua. Tapi mereka tidak mau mempelajari. Tidak mau bersungguh-sungguh untuk mempelajari. Dengan alasan, ya, cukup apa yang kami warisi dari para leluhur, tradisi budaya kami. Dia tidak mau belajar. Ya. Kalaupun dia membaca Al-Quran kadang membaca Al-Quran, nggak mau merenungi dan menghayati, mentadabur. Ya. Dia hanya mengatakan kami cinta hanya pada Rasul, tapi nggak pernah mempelajari hadis-hadisnya. Sementara hadis itu sumber ilmu, sumber kebenaran. Ya. Kemudian pun kalau dia mengetahui hadis tidak mau menggunakan akalnya untuk memahami, beristidlah, berdalil, artinya bagaimana dia itu bersungguh-sungguh untuk mengetahui hukum yang terkandung dalam hadis tersebut atau ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya mereka berpaling tidak mau menerima. Tidak mau mendengar. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berpaling dari kebenaran dari kitabullah maka sudah ya merupakan ya sunnatullah dan ketetapan Allah setiap yang berpaling dari kebenaran pasti akan sesat sudah merupakan keputusan Allah setiap yang berpaling dari kebenaran pasti dia sesat dan kebenaran sumbernya wahyu bukan akal bukan perasaan ya bukan lewat mimpi ya akan tetapi wahyu yang diturunkan oleh Allah. Apa itu Al-Quran? Al-Hadis. Maka barang siapa mencari agama selain dari yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, pasti sesat. Tidak perlu kita menyebutkan dalil-dalil yang banyak atas kesesatannya. Allah telah menghukumi hal itu. Simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma a'radu Naam, ini masih perkataan Imam Ibnu Abil Is, falamma a'radu an kitabillah dhallu, tatkala mereka telah berpaling dari kitabullah, dhallu mereka sesat.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 Tapi sebaliknya waman a'rada an dzikri barang siapa yang baling, berpaling dari peringatanku, peringatan Allah dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya dzikir. Al-Qur'an inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Berpaling dari wahyu, berpaling dari jalan Allah, berpaling dari agama Allah, berpaling dari sunnah Rasul, berpaling dari ilmu yang benar. Ya. Apa kata Allah? Fa innalahu ma'isyatan dongkah. Baginya kehidupan yang sempit. Para ulama menjelaskan kehidupan yang sempit di sini kehidupan yang sengsara di tiga alam. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Kehidupan yang sempit. Di dunia dia sesat, kendati dia memiliki kekayaan. Kendati dunia kekayaan dia miliki tapi hidup-hidup yang sengsara. Kenapalah artis kok kekayaan harta yang tidak akan bawa mati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti petunjuk, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Barang siapa yang berpaling bagi kehidupan yang sempit di dunia, alam barzah, alam akhirat, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma akan kami bangkitkan kami kumpulkan mereka digiring oleh Allah ke padang mahsyar dalam keadaan buta lalu dia bertanya kepada Allah ya rab ya tuhanku kenapa engkau kumpulkan kami atau kumpulkan saya dalam keadaan buta dulu saya melihat kata Allah Subhanahu wa taala qala kadzalika betul Sungguh demikian halnya Kamu dahulu di dunia melihat Kan tapi datang kepadamu ayat-ayat kami Datang kala Allah wa kala Rasul Datang para da'i, para mubalik menyampaikan Ini Al-Quran, ini sunnah Ini akidah yang benar Ini amal yang saleh, Ini perbuatan syirik Ini perbuatan bid'ah, ini maksiat Kamu tidak mengindahkan hal itu Kamu berpaling Ya, kan tapi yang kamu kedepankan apa tradisimu budayamu warisan para leluhurmu nenek moyangmu dengan berbagai alasan ya hawa nafsumu itibaul ahwa karena pada hakikatnya setiap orang yang tidak mengikuti al-haq yang datang dari Allah Rasul pada hakikatnya dia hanya mengikuti hawa nafsu dia sebagai budak hawa nafsu disadari atau tidak Maka kata dibalas oleh Allah jazaan wifaqah. Balasan yang setimpal. Ya. Al-jaza ala jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Tatkala mereka berpaling di dunia, tatkala mereka menutup mata, kendati mereka melihat pada hakikat menutup mata dari ayat-ayat Allah tidak mau melihat memperhatikan. Allah balas dengan balasan yang sama. Allah tidak zalim. Hamba atau manusia yang menzalimi dirinya. Lah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Kamu melupakan. Bagaimana dia melupakan? Tidak mau mengikuti. Tidak mau mendengar. Tidak mau mempelajari. Tidak mau menyampaikan. Bahkan yang dia ikuti, yang dia perjuangkan, yang pertahankan budaya dan tradisinya. itu yang lebih dia cintai itu yang lebih dia sukai daripada qala Allah wa qala Rasul maka dia berarti telah melupakan hal itu maka juga pada hari ini kamu dilupakan bagaimana dilupakan dibiarkan oleh Allah Allah enggak lupa tahu siapa mereka ya tapi maksud Allah melupakan diri mereka dilupakan yaitu mereka dibiarkan oleh Allah dalam azab dan kesengsaraan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, oleh karena itu kata Imam, kata Sahabihul Jalil, ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعامل به أو وعامل بما فيه alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Thumma qara hadhihi ayat. Ibnu Abbas kita tahu siapa Ibnu Abbas? Ahli tafsir. Ya. Yang mendapatkan keberkahan doa Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikan keilmuan kepada Ibnu Abbas dan pemahaman terhadap tafsir Al-Qur'an. Ya. Kata beliau, radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in. Allah menjamin barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungannya. Perhatikan para pemirsa rahimakumullah. Bukan sekedar membaca Al-Qur'an. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi juga sesat. Kenapa itu terjadi? Apalagi di zaman sekarang ini. Ya. Al-Quran dibisniskan. Ya. Dia membaca Al-Quran untuk mendapatkan dunia. Ya. Dengan suara yang merdu. Dia membaca. Tapi dia tidak paham apa yang dibaca. Apalagi mengamalkan. Jadi tidak jamin, tidak menjamin orang yang hafal Al-Quran hanya sedang menghafal dan dia baca tapi tidak mengamalkan isi kandungannya maka Quran akan menjadi huj atau menghujat dia karena yang bermanfaat ahli Quran yang sesungguhnya dia membaca memahami mengamalkan isi kandungannya dia membaca ayat Al-Qur'an wa ma rasul sebagai contoh wa ma atakumur rasul fakhudhu ma nahakum anhu fantahu apa yang datang dibawa oleh Rasul ambil, terima, amalkan apa yang dicegah, tinggalkan tapi perbuatannya datang perintah Rasul, datang sunnahnya enggak mau ditolak, yang diterima apa yang diamalkan apa, tradisi dan budayanya cukup bahkan dia terang-terang mengatakan buat Islam kami lebih baik daripada Islam Arab ya subhanallah sungguh begitu telah jauh jatuhnya akal manusia pada jurang yang sangat dalam dalam kesesatan tatkala mengatakan Islam mereka lebih baik dibanding Islam dibawa oleh Nabi Arabi. La haula wala quwata illa billah. Anda tidak kenal pada Islam. Anda tidak akan jadi muslim kalau Nabi tidak diutus oleh Allah dari suku Arab. Qabilah Quraisy, Al-Hashimi, Al-Qurashi. al hashimi al qurashi bagaimana Islam anda lebih baik dari Islam Nabi. Islam dibawa oleh Nabi Al-Arabi. Allah tahu bahawa orang Arab, Nabi dari keturunan Arab, Allah tahu mereka orang yang tulus memperjuangkan agama. Maka Allah pilih Rasul dari keturunan Arab, dari suku yang paling mulia. Dan Allah pilih pejuang-pejuang agama dan para sahabatnya dari kalangan muhajim dan ansar. Dari Aus dan Khad dan juga kaum muslim beriman. Allah tahu kenapa mereka yang tulus berjuang untuk agama Allah. maka pernyataan-pernyataan orang-orang yang mengatakan Islam kita lebih dari Islam Arab ini kesombongan yang nyata. Bertaubat kepada Allah dari kesombongan itu sebelum kematian datang dalam kondisi yang seperti itu. Ikhwatal rahimakumullah. Tidak ada jaminan selamat kecuali orang yang mengikuti al-haq, mengikuti Al-Qur'an dan mengamalkannya mengikuti sunnah Nabi SAW dan yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran dan sunnah dia tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat kelak berarti pemahamannya barang siapa yang berpaling dia sesat di dunia dan sengsara di akhirat ini suatu kenyataan kebenaran tidak bisa dibantah. Ya. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu an Ali radhiyallahu an ya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan yang lain dari Ali bin Abi Thalib ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Kendati hadis ini kata para ulama memang maknanya sangat bagus sekali tapi secara isnad secara sanadnya itu ternyata dhaif dan itu lebih ya sahih bahwa itulah perkataan diberikan dari Ali bin Abi Thalib. Kita baca ya kerana begini yang dinukil oleh Imam Ibn Abi Izzul Hanafi. Ya. kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu fitan. Sesungguhnya akan terjadi fitnah-fitnah yang begitu banyak. Sudahkah itu terjadi? Sudah. Fitnah di zaman sekarang ini. Fitnah syubhat dan syahwat. Yang luar biasa. Fitnah syubhat, pemikiran. Inilah zaman yang bergejolak. Ya, yang menjamur berbagai syubhat-syubhat. Sehingga banyak yang bingung banyak yang sesat sampai-sampai pernyataan yang betul-betul batil sebatil-batilnya masih juga dipertahankan berbagai istilah-istilah disematkan pada Islam jelas Islam hanya satu ditambah istilah-istilah yang lain Islam Nusantara lah Islam inilah, Islam itulah na'udzubillah masih juga ada yang mempertahankan dan membela hal itu gara-gara syubhat yang telah menghantui dan telah merusak pemikiran manusia. Fitan, apalagi fitan syahwat, hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana solusi dan jalan keluar dari hal itu? Bagaimana jalan selamat? tu faman makhraj? Ali bertanya, bagaimana jalan keluar Rasulullah? Bagaimana jalan selamat? Bagaimana solusi dari hal itu semua bila difitnah? قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم jalan selamat kitabullah ini benar karena Rasul mengatakan taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati ada dua perkara yang aku tinggalkan pada kalian kata Rasul kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah artinya seorang akan sesat bila meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah Kitabullah fih naba'u man qablakum dalam kitabullah Al-Qur'an berita-berita umat sebelum kalian dan juga kabar berita tentang umat-umat ba'dakum artinya apa yang terjadi di akhirat telah ada berita dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi wa hukmu ma bainakum dan yang sebagai hakim di antara kalian awal fasl itu perkataan yang tegas jelas laisa bil hazal bukan ya perkataan yang main-mainan atau ya permainan atau sia-sia belaka man taraka min jabarin Allah para ya orang-orang atau mungkin pemimpin para pemimpin pemimpin atau yang para penguasa yang meninggalkan apabila meninggalkan kitabullah qasamahullah Allah akan binasakan dia. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Barang siapa mencari petunjuk, mencari hidayah. Saban hari kita berdoa selagi dia solat ya, terlepas bagaimana bentuk solat dan ya, cara tata kecaranya. Selagi dia solat pasti mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ma huwa siratal mustaqim? Ya. Cukup hanya berdoa, tidak berusaha. Siratal mustaqim. Agar kita betul-betul mendapat hidayah pada siratal mustaqim. Ya, ikuti. Ikuti Al-Qur'an. Ya faman ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah barang siapa mencari petunjuk di selain Al-Qur'an, mencari kebenaran ya dari selain Al-Quran Allah pasti Allah sesatkan wa huwa hablullah matin itulah tali Allah yang kokoh wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraq berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai hablullah Al-Quran sunnah wa huwa dzikr hakim dan dzikir yang bijaksana artinya yang penuh dengan hikmah peringatan yang penuh dengan hikmah Wahyu Siratul Mustaqim jalan Allah yang lurus. Wahyu Ladinlah tazigu bila hawa yang tidak bisa ya di diselewengkan oleh hawa nafsu. Walla tertabis bil as yang tidak bisa di dikelabui ya diterjampur adu oleh lisan dengan ya lisan manusia. Latang kadi ajaib keajaibannya tidak pernah berhenti tidak pernah habis tidak pernah terputus. La tashba' min ulama, ulama tidak pernah bosan dan merasa kenyang dan puas dari mentadabbur mempelajarinya. Mengqalahu bihi sadaq, barang siapa berbicara dengan Al-Qur'an pasti benar. Man amila bihi ujir, barang siapa yang mengamalkannya akan dapatkan pahala. Berarti barang siapa mengamalkan selain yang tertera Al-Qur'an, tidak sesuai dengan tuntunan Allah Rasulnya tidak dapat pahala. <clears throat> Wa man hakama adal, barang siapa yang berhakim dengan Al-Qur'an pasti adil. wa man da'ilaihi hudiyal siratal mustaqim barang siapa yang menyeru kepada Al-Qur'an pasti akan mendapatkan hidayah untuk mengikuti jalan siratal mustaqim ila ghairi dhalika min al-ayat wal ahadith adallati ala mithli hadzal ma'na ya dan begitu juga ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kepada makna ini subhanallah Naam hadis ini sebagaimana disampaikan tadi kendati dalam sisi sanadnya ya riwayatnya sanadnya dhaif. Tapi yang sahih mauquf pada Ali bin Abi Thalib. Tapi maknanya sebagai kata Syekh Albani dalam ya uh, komentar beliau di catatan kaki dari uh, eh, Syarah Aqidah Tahawiyah ini kata beliau hadzal hadis jamilul ma'na. Ini hadis ini maknanya bagus sekali. Dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis dengan Al-Qur'an itu sendiri. Benar, begitulah hakikatnya. Itulah hakikat Al-Quran. Simpulannya, para bisa rahimakumullah, Anda ingin selamat, maka ikuti Islam yang dibawa oleh Nabi. Kalau Anda memilih kesesatannya, terserah Anda, tidak ada yang memaksa. Anda akan merugi. Anda menyesal. Pada hari yang tidak bermanfaat penyesalan. Buka mata Anda. Buka telinga, dengarkan, buka pintu hati. Jangan mau dibodoh-bodohi. Karena mereka tidak akan bermanfaat di hadapan Allah bagimu. Di akhirat mereka tidak akan bermanfaat, mereka akan berlepas diri. Siapapun yang diikuti lesuan di dunia ini dan dia sesat, tidak ada hujah bagi dia di depan Allah. Ya Allah, saya mengikuti si fulan, imam saya, pendiri organisasi ini dan seterusnya ketua saya, bos saya guru saya, ustaz saya mayanfa' tidak bermanfaat yang hanya akan bermanfaat mada ajattumul mursalin apa yang kalian terima dari seruan para nabi man nabiyuk nabi yang kau ikuti bukan siapa imam, bukan siapa ustadz, bukan siapa guru, bukan siapa buya, bukan siapa pak yai atau dan seterusnya istilah-istilah bagi orang-orang alim dan berilmu. Mayanfa tidak bermanfaat Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat siapa nabi yang kamu ikuti? Jawabnya Muhammad SAW. Tapi jawaban tersebut juga tidak bermanfaat sekejap ucapan lisan. Akan tapi jawaban yang terbukti dalam realita kehidupan seorang hamba. Kalau mengatakan mengikuti Rasul, tapi amalannya mengikuti amalan yang beda dan jauh dari sunnah Rasul, juga tidak bermanfaat. lima rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ibn Abil Isal Hanafi, وَلَا يَقْبَلُ اللَّهِ dengar dan perhatikan wala yaqbalullah minal awwalina wal akhirin dinan yadinuna bihi illa an yakuna muwafiqan lidinihi alladhi syara'ahu Allah alladhi syara'ahu ala alsinati rusulihi alaihi wasallam ini kesimpulannya dan Allah tidak akan menerima agama dari manusia dari awal manusia sampai akhir jadi seluruh umat manusia, yang pertama sampai yang terakhir. Tidak akan menerima agama yang mereka ikuti. Ya, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Illa an yakuna muwafiqan lidinih. Kecuali agama suatu yang sesuai dengan agama yang disyariatkan oleh Allah kepada para rasulnya. Jelas, ini akidah pegang akidah ini pertahankan tu keyakinan jangan mau dibodoh-bodohi dengan mata Islam ini ini menjelaskan pada kebatilan apa yang didengungkan yang dipiralkan di sekarang ini Islam-Islam Nusantara apakah itu Islam yang disyariatkan oleh Allah kepada para rasulnya jawab dengan tegas nama atau tidak enggak perlu ya menghabiskan waktu berdebat ke sana sini ini maksudnya tanyakan apakah itu Islam yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya nggak ada jawaban yang ketiga iya atau tidak kalau iya mana buktinya mana dalilnya kalau tidak ya saya tinggalkan ya Kenapa kita menghabiskan waktu? Umat terpecah belah dengan istri-istri yang seperti itu. Kenapa ahli ilmu, tokoh masyarakat menutup hakikat yang sesungguhnya? Apakah ini pembodohan terhadap umat, pendangkalan akidah, atau ada tujuan lain? Makar dibalik itu semua. Sungguh hal yang sangat menyedihkan kita. Tatkala kondisi umat sudah dalam tubuh mereka ya, virus-virus perpecahan telah menjangkit kelemahan ya menyebabkan umat tidak berdaya hampir hilang jati diri mereka muncul istilah-istilah yang memecah belah umat ya jika Nabi SAW saja tatkala kaum muhajir membangkan ya lil muhajir ya lil ansar Wahir muhajirul ansar. Mereka mengangkat nama-nama yang syar'i. Ya. Istilah muhajirin wal ansar. Nama yang terdapat dalam Al-Quran. Minas sabiqin al-awwalin. la muhajirin wal ansar. Ya. Nama yang mulia. Tidak ada yang bermasalah dengan nama tersebut. Tatkala hal itu diangkat oleh para sahabat. Dan tujuan ingin membanggakan. Ingin mengangkat siapa mereka lakukan muhajirin wal ansar. Maka kata Nabi da'ha fa innaha muntina tinggalkan tu busuk. Kena akan membawa kepada perpecahan. Apalagi dengan istilah-istilah tidak ada dalam Al-Qur'an sama sekali. Allah yang menamakan kita muslimin. Dan Allah mengatakan inna dina indallahi al-islam. Agama adalah Islam. Allah mengatakan wa may yattaghir al-islam dinan, mencela Islam. wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian menikah kecuali dalam keadaan muslim. Enggak ada tambahan-tambahan lain. Allah tidak pernah mengatakan inna dina indallahi Islam Nusantara. enggak ada seperti itu. Waspada. Maka kata Imam Malik rahimahullah "Ma lam yakun yawma idin dinan, fala yakun al-yawma dina." لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Suatu yang tidak pernah menjadi agama dan ajaran pemahaman di zaman Rasul tidak akan pernah menjadi bagian dari Islam, ajaran Islam untuk selama-lamanya. Kendati orang-orang yang ingin menghancurkan Islam menyematkan itu ke dalam Islam. Inilah fitnah yang sesungguhnya. Kalau hal itu muncul dari orang awam, fitnahnya tidak seberapa. Tapi tatkala hal itu muncul dari tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan umat, ini yang sangat ya membuat hati kita bersedih, kita menangis. Tatkala panutan umat tidak bisa lagi menjadi panutan bagi umat. Umat butuh figur yang akan menggembleng mereka untuk kembali pada agama Allah dan Rasul. Mari kita ajak umat ini kepada agama Allah. Mari kita tulus meningkatkan niat betul-betul memperjuangkan agama Allah. Ikhwatalima rahimakumullah. Kata Imam Malik, apa yang tidak pernah menjadi agama di zaman Nabi, tidak akan pernah menjadi agama selama-lamanya. Cukup. Nah, muslimun. Muslim yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang ajaran tersebut dipahami oleh para sahabat. Ini yang kita ikuti. Cukup. Ya, itulah akan mempersatukan umat. Ikhwanul rahimakumullah. Maka teruslah belajar. Kenali agama kita. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Al-Arabi. Intabi. Ya. Nabi Al-Arabi Allah memilih nabi dari keturunan Arab. Ya. Ikhwanul rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan terus kita mengkaji mempelajari agama Allah ini Al-Quran dan Sunnah akan menjadi bekal bagi kita ketika kita yakin inilah akan bisa biinillah dengan izin Allah akan menyelamatkan umat dari berbagai kesesatan kalau mereka berpaling ya kita akan melihat umatnya semakin jauh bukan semakin baik atau jumlah mereka yang banyak tidaklah ada arti bagikan buih karena tidak ada kekuatan ya kena pondasi rapuh pondasi lemah mereka terombang-ambing gelombang hawa nafsu dan syubhat wal iazubillah maka teruslah berjalan di atas siratal mustaqim pegang agama Allah amalkan mohon kepada Allah untuk diteguhkan hati kita di atas agama Allah Allah mengatakan Rasul mengatakan ya doa beliau Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, ala dinik. Agamamu ya Allah, apa agama Allah Islam? Inna dinna Allah Islam. Ada agama selain itu? Enggak ada. Ya. Itulah agama rahmatan lil alamin. Wa ma rahmatan lil alamin. Semoga ini menjadi renungan bagi kita semua. Ya, agar kita tidak tertipu dengan propaganda orang-orang yang pembenci Islam kendati mungkin mereka memakai baju Islam tapi dari sikap perilaku mereka telah terlihat ya kendati mereka tidak berturut terang mengatakan kebencian tapi perkataan mereka perilaku pernyataan tulisan-tulisan mereka sungguh ya kalau kita lihat dari sifat-sifat kemunafikan yang ada zaman Rasul itu sungguh tidaklah jauh kalau pun itu tidak sama kalaupun ya itu sama demikian mudah-mudahan bermanfaat semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah di atas kebenaran dihidupkan di atas sunnah dan iman dan juga diwafatkan di atas sunnah wal iman Allahumma amin demikian Allahu a'lam Syukran jazakallah khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faidahnya. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi para pemirsa ataupun pendengar manapun Anda ya, berada yang ingin bersoal jawab, ingin e, bertanya langsung perihal per pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa merimkan pertanyaan di layanan pesan singkat dan alhamdulillah sudah cukup banyak di nomor 0819896543 pertanyaan yang masuk ini. Kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu saya pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari Mad Ucup di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yosad, ya, apa urgensi utama seorang penuntut ilmu yang baru mengenal sunnah? Karena kami lihat banyak sekali di media sosial mereka yang katanya sudah hijrah dan mulai mempelajari sunnah tapi sering berkomentar atau dalam arti membantah kesesatan yang banyak tersebar di media sosial padahal mereka belum hafal dalil belum hafal e, ilmu alatnya namun mereka mengambil dalil-dalilnya dari internet-internet yang katanya bisa dipercaya akan kesohihannya. Apakah e, nasihat yang utama bagi para penutur ilmu tersebut? mohon penjelasannya. Nah, <clears throat> terima kasih atas saudara yang bertanya di Karawang Barakallahu Fik. Nah, ini realita yang kita alami di dunia maya di zaman sekarang ini. Ya, bahwa betapa banyak orang-orang yang berani ya untuk berbicara tentang agama tapi tidak memiliki keahlian ya, kemampuan dan keilmuan yang cukup modalnya hanya ya copot sana copot sini dan dia ya gabungkan sehingga dimaknilah masya Allah bantahan ya. dan seringkali Hasil dari copot sana copot menumbuhkan dalam dirinya keangkuhan dan kesombongan. Sehingga semua dilabrak. Menurut dia kalau semua tidak cocok kebatilan dibantah. Dia tidak mempertimbangkan efeknya. Ya, tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi. Tidak mempertimbangkan banyak hal. Masalih dan mafasid Ikhwatul rahimakumullah. Maka bagi para tulabul ilm dan kita semua tulabul ilmi. Kita semua tulabul ilmi, belajar. Ya, maka berhati-hatilah. Anda yang telah hijrah artinya telah berpindah ya dari selami kehidupan yang ya kehidupan yang tidak jelas arah kehidupan sekarang hijrah ya sehingga kompas sunnah telah mengarahkan hidupnya jalan yang benar ihmadillah, bersyukur pada Allah. Bersungguh-sungguh belajar, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Belajar yang benar. Pertahankan akidah, pertahankan ya sunnah, pertahankan ketaatan tersebut. Betapa banyak juga orang-orang yang semangat mengikuti al-haq tapi tidak dibaringi dengan ilmu. Tidak serta dengan ilmu, hanya modal semangat menyebabkan dia terjerumus ke dalam kesetatan yang lain. Ini memang fitnah di zaman sekarang ini. Ya. Berbeda kalau dia hanya menukil sebuah artikel misalnya. Dan artikel ini ya bisa dipertahankan atau di, dipertahankan kebenarannya. Ya. Pertahankan kebenarannya, jelas sumbernya, siapa penulisnya, dan juga bantahan yang santun yang beratika yang ya susunan kata yang dan santun yang kelima yang baik berbeda kondisinya dia hanya menukil tapi begitu dia secara ya dengan sikap yang gegabah dan juga ya tergesa-gesa dengan hanya menunjukkan semangat copot sana copot sini kemudian dia rangkai kemudian dia susun kemudian udah masya Allah jadi bantahan ini jelas tidak pantas bagi perutullah boleh ya dia harus sadar siapa dia. Ya. Dan juga tidak menghalang dia menyampaikan al-haq, apa yang dia ketahui ikut share. Ya. Dan menyebutkan referensinya. Narasumbernya. Ya. Adapun dengan secara gegabah sekali, kemudian tergesa-gesa, kemudian belum punya kematangan dalam hal ini, belum banyak pertimbangan sisi masalah dan mafsadanya, lalu dia berani copot sana copot sini, ya, dan menebarkan hal itu ya dan seringkali ya ditulis sana namanya ada abu-abunya nggak jelas siapa narasumbernya abu mana ya memang abu-abu nggak jelas ya maka ini jelas penyimpangan di dalam pelajar dalam berilmu inilah yang penyebab di zaman sekarang ini semakin banyak para tulabul ilmi yang kebingungan dia belum belajar syekhnya, tempat dia belajar ya Syekh Google. Ya, begitu. Dia mungkin tidak pernah membuka yang namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tafsir para ulama yang mu'tabar dalam hal ini. Tapi semangat itu toh. Maka semangat sekedar semangat tidak disertai dengan metodologi yang benar dalam belajar ini seringkali semangat itu membawa pada ya bisa membawa pada kebingungan Terlebih lagi yang sangat berbahaya tatkala perkara-perkara yang ya kontemporer, perkara yang besar yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, ya. Yang anak-anak muda yang memiliki semangat itu semua berfatwa, mengomentari semua. Ya. Mengomentari semua. Ya subhanallah. Ini jauh dari cara para ulama, akhlak etika para ulama dalam belajar, para tulabul ilmi. Maka belajarlah. Ya. Nah. Belajar yang benar. akan datang waktunya bila seorang belajar bersungguh-sungguh akan datang waktunya dia akan dibutuhkan ya tapi sebelum datang waktunya kita harus sadar diri ya karena biasanya bila seorang beranikan diri sebelum kematangan dalam berilmu seringkali hal itu membawa kepada kegaduhan dalam ilmu ya dalam dunia ilmu apalagi dakwah maka hendaknya dalam hal ini bimbingan para ulama, para senior, para orang-orang yang alim, yang memiliki pengalaman dalam menyampaikan ilmu yang terlihat dari sikap perilakunya, ya keterhati-hatian, hati-hati dan juga tidak tergesa-gesa, yang santun, ya, yang mempertimbangkan masalah, itu yang harus dicontoh. Nah, apalagi di zaman sekarang ini. Ya, hikmah disampaikan ya, oleh para ulama dan secara khusus ya, malam tadi kita mendengar wasiat seorang murid senior Syekh Albani rahimahullah Syekh Ali Hasan Al-Halabi di Surabaya mengatakan sungguh sangat dibutuhkan yang sangat bermanfaat bagi manusia umat manusia kaum muslimin zaman sekarang antara menggabungkan antara ilmu wal hilm ilmu dan sifat lemah lembut dan santun dan menyampaikan ilmu. Ilmu tabak sikap lemah lembut dan santun, ya, maka itu nuksan kekurangan. Dan sifat santun dan lemah lembut tanpa ilmu itulah kerugian. Khusran. Maka ini harus saya lakukan. La tasta'jil, jangan tergesa-gesa. Man ista'jala qabla awani babi bihirmani. Orang yang tergesa-gesa sebelum datang waktunya, dia akan ya terhalangi mendapat kebaikan itu. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik sekron jazakallahu khair atas jawaban saya demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat dan selanjutnya kami beralih di line telepon. Silakan memberikan kesempatan 0218236543. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Mohon maaf. Aminah Bahmid. Iya, Ibu di mana? Oh. Di di Villa Pak Rosma, saya mau nanya. Iya. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf Ibu. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Ibu yang ada di rumah Ibu. Iya, iya. Sebentar, saya dikecilin. Iya. Ya, ya mm Saya mau nanya Ustaz, hmm? saya punya anak laki, tapi anak ini sudah punya istri, punya anak dua. Hmm. Tapi kalau sholat itu bolong-bolong sholatnya. Hmm. Kalau dibangunin subuh, sudah saya bangunin, dibangun nah Apa itu masih belum bangun Ustaz? Terus uh, terus saya itu main laptop, kalau saya sholat tahajud, saya itu main laptop terus. Saya bilang, Hmm, saya bilang kamu lebih baik ke masjid kalau sibuk kan enak kalau ke masjid. Tapi dia selalu nggak menghiraukan saya Ustaz. Bagaimana hukumnya? Karena saya sudah memperingatkan terus Ustaz. Ya, anak ibu tinggal dengan ibu sekarang ini ya. yang punya ya. anak tersebut. Iya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Ditunggu jawaban dan nasihatnya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Nah. Ya. Terima kasih ya kepada ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibu, keluarga, anak, ya, cucu dan semua ya karib kerabat, bahkan kita mohon pada semoga Allah merahmati kita semua. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya sebagai orang tua menginginkan kebaikan bagi anaknya jadi anak yang soleh itu cita-cita dan dambaan setiap orang tua kan tapi hidayah tentunya bukan di tangan orang tua hidayah di tangan Allah akan tapi sebagai orang tua apalagi ayah sebagai kepala rumah tangga bila dia telah menunaikan kewajiban dia telah mengarahkan anaknya, menggembleng anaknya, menasehati anaknya, ya, untuk kebaikan dan memberikan kepada dia sarana dan fasilitas untuk memudahkan dia mendapatkan kebaikan, ya, terus diingatkan, ya, mulai dari kecil sampai dia balik, bahkan tidak henti-hentinya sampai pun sampai keluarga kan begitu, yang namanya anak tidak akan mungkin bisa pisahkan dari ya hati dan jiwa seorang ayah atau ibu. Dia terus berusaha. Bila itu telah disampaikan, ditunaikan kewajiban tadi, maka tentunya secara kewajiban telah tertunaikan. Permasalahan anak, apalagi dia telah balik, apalagi telah menjadi ya seorang suami, memiliki anak, jadi menjadi kepala rumah tangga. Maka perbuatan dia, dosa dia, itu dia akan menanggung. Ya. Dia akan menanggung. Dia telah balik, telah mukallaf, telah diberi kewajiban. Ya. Nah, maka bila bila dia meninggalkan salat, maka dia berdosa. Bahkan ya, bila dengan perilaku dan sikap dia itu akan menjerumuskan anak-anaknya dan istrinya maka dia juga akan menanggung dosa anak dan istri. Kenapa? Dia tidak memberikan contoh dan tauladan yang baik. Ya, bagaimana dia akan mendidik anaknya, istrinya? Bila dia tidak menjadi contoh yang baik, bagaimana dia akan memerintahkan anaknya untuk salat? Istri itu menjaga salat, dia tidak salat. Kita menginginkan bayang-bayang itu lurus, tapi kalau tongkatnya bengkok, mungkinkah lurus? Tidak akan mungkin. Maka mudah-mudahan sang anak mendengar. Saya mendoakan semoga sang anak mendengar. Wahai seorang anak menginginkan kebaikan. Bahwa berbakti kepada orang tua adalah wajib. Dan bila orang tua memerintahkan kebaikan, taati. Itu merupakan birrul walidain. Apalagi seorang ibu yang berbuat baik berbakti kepadanya melebihi bakti kita kepada seorang ayah ya tiga dibanding satu man abar ummak man abar ummak man abar ummak man abar thumma abuk ya Rasul siapa yang harus saya berbuat bakti kepadanya ibumu siapa lagi Rasul ibumu saya ibumu tiga kali kemudian terakhir yang keempat man abar abuk wahai <clears throat> seorang anak yang mencintai orang tua yang mencintai anak-anaknya dan istrinya jadilah anda panutan jadilah seorang ayah yang soleh Allah akan memperbaiki anak anda dan juga istri anda sebelum datang penyesalan jangan tertipu dengan masa muda anda Allah akan mempertanyakan an umrik fima afnak afnaita umurmu kemana engkau habiskan ya jika hamba-hamba Allah menginginkan kebaikan sepertiga malam dia bangun beristighfar anda yang anda lakukan apa sungguh sangat jauh dari kebaikan kalau hal yang seperti itu oleh karena itu taati orang tua sebagai bentuk birrul walidain maka anak-anak anda akan mentaati juga. Jangan Anda salahkan nanti anak-anak tidak mau taat dan juga istri tidak mau taat karena itu penyebab dari dosa dan kesalahan Anda sendiri. Sehingga dahulu para ulama asal mengatakan sungguhnya saya melakukan sebuah dosa kata mereka dan melihat efeknya pada anak dan istrinya. Maukah Anda seperti itu? Allah Maha Adil Bila anda berbakti pada orang tua, anak-anak anda akan berbakti kepada anda sendiri. Apalagi di waktu masa tua. Tidak anda bersedih melihat tetesan air mata yang keluar dari mata seorang ibu yang penuh kasih sayang dari hati kecintaan kepada anaknya. Tidak anda bersedih melihat orang tua bersedih. Begitu keraskah? Ya, begitu keraskah termengkristal hati anda? Bukalah pintu mata hati itu. Memohon kepada Allah selalu datang penyesalan. Mudah-mudahan ya anak ibu yang bertanya mendengar nasihat ini. Sesungguhnya saya menginginkan kebaikan bagi diri Anda. Makin nasihat saya tujukan pada anak ibu yang bertanya dan juga mungkin yang semisalnya. Apa yang Anda cari di dunia ini? Apa yang Anda cari? Dan apa tujuan hidup Anda? Anda telah keluarga. Ya. Allah mengatakan ku ampusakum ahlikum nar, jaga dirimu dan keluarga dari api neraka. Sudah kita menjaga. Anda tidak mengajarkan anak bagaimana salat. Ya. Metoda yang paling efektif dalam mengajarkan anak adalah tauladan. Ya. Tauladan. Mari menjadi contoh yang baik. Dan anda telah berdosa tidak mentaati orang tua. Karena orang tua memintakan kepada kebaikan, kecuali kalau mintakan kepada kejahatan. Anda berdosa. Anda telah, anda telah ya mendurhakai orang tua. Dan ingat, ingat secara dalil, secara realita dan fakta, bukti, tidak ada yang namanya orang yang durhaka kepada orang tua yang akan selamat. Dia pasti sengsara. Ingin hidup baik, berbaktilah pada orang. tua. Gak ada yang nama dalam sejarah orang yang mulia, orang yang baik, ya, tapi dia durhaka kepada orang tua. Orang yang baik di antara sebab utamanya selain doa adalah kena bakti kepada orang tua. Ya. Oleh karena itu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan juga kepada anak ibu yang bertanya Dan semoga keluarga ibu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, bertobatlah kepada Allah Allah menerima taubat Di malam hari Allah membuka pintu taubat Bayangkan, ya Seandainya malam-malam digunakan oleh saudara kita tersebut ya membuka laptop digunakan untuk bermunajat berdoa kepada Allah bukankah Allah Subhanahu wa taala turun di malam terakhir membuka peluang bagi kita man yad'uni fa astajibu la wa man yad'uni man yastaghfiruni fa aghfiru la wa man yas'aluni fa u'tiya siapakah yang memohon kepada aku, saya akan aku kabulkan permohonannya siapa yang memohon keampunan aku akan puni dosa dan dosanya siapa yang meminta kepada aku aku beri kenapa peluang ini tidak dimanfaatkan tapi ibu juga jangan berputus asa terus berdoa karena ibu memiliki sebuah kekuatan ya senjata yang terus akan bisa dilakukan itu doa karena doa seorang ibu atau seorang ibu, seorang ayah pada anaknya mustajab. Maka jangan pernah mendoakan kejahatan baginya. Terus ya Allah beri hidayah dia ya Allah. Ya, selipkan, dikhususkan dalam sujud ibu dalam sepertiga malam dalam tahajud tahajud ibu ya doakan dia. Semoga Allah memberikan hidayah padanya. Dan semoga anak juga sadar ya ibu dia mencintai dia. Ya, Kenapa tidak bagian dari hidupnya, bagian dari dagingnya, darah dagingnya. Mulai dia mengandung sampai melahirkan, membesarkan sampai dia menjadi orang yang dewasa, menjadi suami. Tidak bisa dipisahkan karena buah dari hatinya. Maka seorang anak sadar dengan hal itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, mentaati perintah mereka dalam kebaikan dan semoga juga anak-anak kita menjadi orang yang berbakti pada kita dengan kebaikan kita berbakti pada orang tua kita. Kerana balasan itu sesuai dengan jenis, jenis amalan dan perilaku seseorang. Demikian ikhtilafa rahimakumullah yang bisa dijawab pada kesempatan yang mulia ini karena waktu yang membatasi kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita menjadikan kita orang-orang yang selalu mendengar perkataan Allah dan menerima kebaikan dan membuka pintu hati kita untuk menerima ya kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Tinggalkan berbagai ya istilah-istilah yang disematkan pada Islam tidak ada hubungannya pada Islam sama sekali. Pertahankan agama, pertahankan akidah, pertahankan prinsip. Jangan dijual, jangan dilepaskan. Siapapun yang ingin membelinya, kendati dunia dan isi diberikan kepada anda, nih dunia semuanya. Anda mau kekuasaan, mau apapun saya berikan, tapi tinggalkan prinsipmu. Katakan kepada dia, ambil Bagimu duniamu. Saya tidak butuh. Saya hanya butuh kepada Allah dan akhirat. Ini harus kita ciptakan di zaman-zaman fitnah seperti ini. Ya, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan semoga ilmu senantiasa membimbing kita jalan kebaikan, kebenaran dan semoga juga akhlak yang mulia senantiasa menghiasi diri kita sehingga menjadi seorang muslim yang ideal, berilmu, beramal dan berakhlak mulia. Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh